ketika hari besar disuruh mengantar paket imlek Ya itu Ifeddin bekerja kepada siapapun tidak tidak dilarang. Ya. Asalkan tidak ada unsur ta'awun ala ismi wal itu saja. Nabi Allah mengatakan ta'awanu ala alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal Muamalah dengan siapa saja silakan, muamalah dunia Tapi Ya, jangan ada unsur taawun ala ismi wal udwan. Saat ini ada umat mengiklankan gerak-gerik sholat. Gerak-gerik sholat diiklankan di mana? rukuk, sujud dan lain-lain mengandung mukjizat dan bisa menjadi pengobatan. Apa ini dibolehkan? ini fikir tujuan sholat bukan itu. Wa aqimis sholat li dzikri. Inna sholat akan hanil fahsya'i iwal maka Adapun faedah-faedah lainnya itu secara otomatis ya, nggak usah dibahas pun antum kerjakan insya Allah ada manfaatnya. Terus kaidah syariat, semua yang diperintahkan Allah pasti bermanfaat. Asal sesuai dengan prosedur ya. ya. Kenapa kita harus sesuai dengan prosedur? Ya, prosedurnya sholat. Kalau nggak bisa berdiri apa? Duduk. Jangan gara-gara sholat, ya. antum paksakan berdiri apa? Akhirnya apa? Antum jatuh sakit. Nah, itu tidak sesuai prosedur. Sholat bisa jadi sakit karena tidak dilakukan sesuai dengan prosedurnya. Jadi makanya kita katakan sesuai dengan prosedurnya. Paham? Sesuai dengan kemampuannya. Tidak boleh dipaksakan. Kalau tak mampu berdiri ya apa? Duduk kata Nabi. Bukan lantas ah, untuk pengobatan aku ah, berdiri saja. Salah prosedurnya salah. Jadi makanya tujuan sholat bukan untuk kesehatan. Nanti jangan-jangan atau dikhawatirkan Orang sholat tujuannya bukan untuk sholat, tapi untuk apa? Untuk gerak badan. Bangun pagi apa? Bangun pagi. Ya. Dia mau sholat memang, tapi tujuannya apa? Nah ini lagi menjalankan apa? Menjalankan terapi. <laughs> Salah dengan niatnya. Tujuan sholat bukan itu. Tapi sholat itu sebagai kewajiban. Sebagai amalan yang yang sholat manfaat insyaAllah mendapatkan dari amal sholat dan dari amal yang lainnya puasa juga demikian puasa tujuannya apa? La la'allakum tatalun hadis mutasihu da'i gak sahih jadi jangan antum aku ini puasa dengan tujuan dia Tidak ada itu antum puasa saja sesuai dengan prosedurnya Ramadan puasa Ramadan kalau mau lebih Kata Nabi apa? Illa antatawwa jika engkau mau mengerjakan yang sunat. Senin Kamis, tiga hari setiap bulan, puasa Muharram kemarin kan gitu tadi kena hari Jumat saya hari Sabtu nggak bisa. Jangan ah, puasa kemarin. Belum Muharram. Belum Muharram. Puasa sebelum Muharram. Puasa sebelum Muharram puasa. Siapa yang puasa? Takut-takut iya, semua. ya. Kebetulan hari Sabtu, ya hari Sabtu dilarang ber berpuasa. Baik. Jadi antum puasa saja, ya, puasa saja, insya Allah faedahnya itu dapat sendiri, otomatis itu, asalkan sesuai dengan prosedur saya. Apapun amalannya Allah perintahkan itu mengandung kebaikan bagi manusia. Mengandung kebaikan asalkan sesuai dengan prosedurnya. Ya. Puasa bisa menjadi sakit antum jika tidak sesuai dengan prosedurnya. Misalnya antum sakit, paksakan puasa. Allah mengatakan apa? Sampai puasa Ramadan saja kalau antum sakit. Faidatun min ayamin Ukur puasa di lain hari. Jadi Islam bukan untuk menyusahkan manusia, bukan untuk membuat sakit ya, mereka. Apa kata Allah berkaitan dengan doa Nabi Ibrahim? Apa? Wa idza bahwa Yesus, Jika aku sakit, maka dialah yang menyembuhkanku. Allah tidak mengatakan jika eh, Nabi Ibrahim tidak berdoa jika Allah membuatku sakit tidak. Adab dan juga Allah tidak membuat manusia sakit ya. tidak berkehendak untuk manusia itu supaya sakit bahkan sebaliknya sehat kalau menjalankan apa menjalankan syariat sesuai dengan prosedur ya, kadang-kadang ya, orang sebagian orang ya, karena tidak sesuai dengan prosedur jatuh sakit dia atau ketimbang mudorot. ya lalu dia cepat-cepat salahkan apa ibadahnya Akhirnya, gara-gara menjalankan Islam kayak gini lah. <laughs> Coba periksa, barangkali ya syariat yang antum jalankan itu bid'ah. Jadi sakit. Gitu. Atau nggak sesuai dengan prosedur. Bisa jatuh sakit. Atau bisa jatuh mudarat. Ya, antum nggak tahan sholat duduk. paksa kan juga duduk. Habis sholat apa? nggak bisa bangun lagi tergeletak nggak bisa bangun lagi karena memaksakan diri nggak boleh ya kalau nggak bisa duduk berbaring nah demikianlah syariat itu yang Fidin nah, jadi kita harus belajar fikih ya, fikih itu penting supaya kita tahu bagaimana lapangnya luasnya syariat ini agar tidak terdiri memandang Islam sebagian orang terdiri memandang Islam kenapa sedikit-sedikit yang disalahkan Islamnya Sedikit-sedikit yang disalahkan Islamnya. Padahal dia yang salah. Kan begitu? Ma anzalna alaikal Qur'an ali Ashtar. Tidaklah aku turunkan Al-Quran ini agar membuat kamu susah. Nah, begitu. Naik haji tidak melalui jalur pemerintah dan ditahan polisi Saudi Arabia. Apa ini termasuk mabrur atau tidak mabrur? ya nggak boleh. Ini sudah ditanyakan berulang kali kepada para ulama, ya, ulama maklaka, ulama ya seperti Ibn ini. Belum mengatakan haram, tidak boleh. Sah hajinya sah, cuma berdosa. Nah, itu dia. Ya, demikian. Artinya begitulah dia kesepakatan yang kita sepakati bersama. Begitulah peraturannya. Ya, untuk kemaslahatan bersama. Dibuat peraturan seperti itu. Jadi harus di ditaati dan mentaati wulatul amri itu wajib hukumnya di dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Jangan membayangkan kalau hal itu boleh-boleh saja. Ya mungkin bisa berkumpul 20 juta orang gitu. ambruk ah, nanti ah, jumlah itu gitu. Jadi ada peraturannya semua. Ya, demikian. Ya, semua ada masalahnya Kembali kepada masalah ya kita semua. Nah, kalau tidak mengindahkan peraturan, kalian mengatakan apa salahnya, kan begitu ya. Aku ya, cuma nambah satu orang aja ya. Iya dia nggak pikir. Kalau semua orang berpikir seperti dia, berapa orang yang akan Mekah Dan bagaimana cara mengatasinya? Kadang-kadang orang kurang berpikir secara global. Hanya berpikir, pici memikirkan dirinya saja. Lalu mengatakan, wah ini pemerintah tadi apa namanya zalim. Masa orang mau beribadah dilarang? Dia berpikir dirinya sendiri. Dia tidak berpikir orang lain. Nah, orang-orang seperti ini perkataannya nggak perlu didengar. Karena dia hidup untuk dirinya sendiri, tidak untuk orang, orang lain. Masa jemaah haji dibatasi biasanya marah dia harus pakai ini harus pakai ini itu dia ya itu peraturan dibuat itu untuk apa untuk mas maslahat apalagi peraturan itu diterapkan oleh para ulama artinya ya lagi harus di ditaati nah demikian kita ikuti azan ya Allah wa iyyakum acara-acara surah beri tabur kalau di Lampung namanya tabur kalau di Padang nah, tabui itu acara-acara syiah acara-acara syiah yang bid'ah bahkan mengandung unsur syirik ya, ya ada di majalah baru mungkin menjelaskan tentang beberapa budaya-budaya yang mengandung syirik nah coba lihat di situ budaya perkawinan budaya kematian ya ya, banyak mengandung unsur syirik ya seperti buat janur itu ada unsur syiriknya itu nikahan lagi nah, mesti kawin sekarang kan so, itu buat buat janur itu itu mengandung unsur syirik ya coba lihat coba dibaca tuh di situ di majalah itu harus disebutkan begitu apa akidah ulama Maulana Ilyas? Siapa nih? Maulana Muhammad Ilyas. Saya enggak. Oh, iya. itu. Itu diobati, diobati Hanafi dan tidak Harafi. Apabila seorang meninggalkan salah satu dari rukun salat atau salah satu dari wajib salat, maka salatnya tidak sah. Tidak, meninggalkan kewajiban salat tidak membatalkan salat. Ya, kewajibannya kalau dia ingat di dalam salat dia sujud sahwi. Tapi kalau meninggalkan rukun salat, dia harus mengulangi rakaat tersebut. Dia menambah satu rakaat yang ditinggalkannya itu. Misalnya rakaat ketiga dia lupa lupa sujud. Sujudnya cuma sekali dia. Teringat dia di akan salat. Maka dia ulangi rakaat ketiga itu. Ya, dia sholat tanpa satu rakaat kemudian sujud sujud sahwi. Beda dengan wajib kewajiban. Nabi pernah meninggalkan tasyahud awal. Ya. Lalu di akhir salat dia teringat, dia sujud sahwi tanpa mengganti rakaat. Nah itu beda rukun dan wajib. Nah jadi penanya mengatakan mengapa tidak digabungkan saja menjadi satu istilah. Nah ini ulama sudah merakitnya seperti sedemikian rupa melalui penelitian dan pembahasan yang panjang. Ya, silakan belajar ilmu usul fikih dan ilmu fikih untuk mengetahui jawabannya. Ya, karena tidak semua harus dimengapakan kan gitu. <laughs> Mengapa enggak ada rukun, ada wajib, ada sunnah dan sebagainya? Ya, begitulah dia. Terlalu banyak untuk dijelaskan di sini. Tapi itu contohnya. Nabi meninggalkan sesuatu tidak di, diganti. Nabi meninggalkan sesuatu di, diganti. Kenapa? Karena ada sana rukun, ada wajib. Contohnya di dalam wudhu. Ada rukun wudhu, ada wajib wudhu. Ya. Orang yang tidak sengaja ya lupa membaca bismillah di awal wudhu sudah sholat baru ingat dia jadi wudhu nggak baca bismillah sah nggak wudhunya sah sah karena ditinggalkannya apa kewajiban wudhu tapi dia sholat Habis sholat teringat dia, wah kaki tadi <laughs> belum dicuci. Iya, ini dia harus apa? Harus duduk kembali dia sholat lagi paham Saya diberi nama oleh orang tua yang tidak memiliki arti apa-apa. Contohnya apa? <laughs> Iya taruhlah begitu. Lalu saya mengganti nama saya sendiri yang punya arti baik atau bagus. Yang saya tanya, bolehkah itu? Boleh. Ya, bahkan dianjurkan. Ya, mengganti nama kepada nama yang baik itu dianjurkan. Ya, nama yang disebut Allah Abdullah, Abdul Rahman, ya, sebutan-sebutan yang baik, nama para nabi, nama-nama yang baik yang berisi tafaul, nah itu dianjurkan sahar, sahar ya, dan jenisnya lah nama-nama yang baik. Dianjurkan mengganti nama dari nama yang tidak baik atau yang kurang baik kepada nama yang lebih baik atau yang terbaik. Nah, demikian yang itu. Apalagi nama itu mengandung arti yang negatif, itu harus diganti. Ya, ada seorang datang nama kamu siapa harbun perang ya diganti dengan apa salam damai namanya perang nanti maunya perang terus gitu ya diganti namanya apa jadi salam demikian yang gelar sarjana sarjana apa maksudnya sarjana agama sarjana ilmu dunia boleh ya, itu untuk identitas ya, tapi bukan untuk berbangga bangga nah, bukan untuk berbangga dan tidak harus mencantumkan gelar ya ada sebagian orang marah dia kalau namanya disebut atau ditulis tidak disertakan gelarnya <laughs> Ini bisa masuk ke dalam penyakit apa? Ria, vanity. Ya, ria. Kalau pakai gelar ini boleh, boleh. Kalau ada gelar antum, ya, pakai. Kalau memerlukan begitu ya. Tapi, tapi bukan untuk ajak menjadi ajang untuk berbangga-bangga atau untuk merendahkan orang lain atau untuk menolak kebenaran. Jangan jadikan gelar sarjana sebagai bahan kesombongan. Sombong yang hakiki, Itu apa? Menolak kebenaran. Dia tolak kebenaran. Kenapa? Karena gelarnya aku ini sudah <laughs> nah, ya, ya. Aku ini sudah prof, <laughs> profesor, atau dokter, aku sudah master. Ya, kamu belum tahu apa-apa. Dengan tujuan untuk menolak kebenaran atau untuk merendahkan orang lain. Jadi sebagai kasta untuk merendahkan orang lain, nah ini tidak boleh bisa menjadi haram hukumnya. Tapi kalau gelar hanya sebagai untuk identitas, untuk menjelaskan bahwa dia ya untuk memperkenalkan, untuk memperjelas identitas itu tidak mengapa ibarat itu. Ajarnya Allah ya. Sebagaimana di dalam buku-buku biografi para salaf dahulu menyebutkan gelar juga. Ya, cuma gelarnya dulu nggak seperti sekarang lah ya. Ya, dulu gelarnya muhadis, oh dia salah ahli, usuli dia seorang ahli usul fakih dia seorang fakih mufasir dia seorang ahli tafsir disebutkan ketika memperkenalkan ketika menjelaskan identitas supaya orang tahu wah kalau untuk ilmu tafsir kayaknya di sini nah, begitu. nah kalau ini kalau untuk belajar ini di sini kalau untuk belajar komputer kayaknya cari orang yang di belakang namanya ada yang beda ya gitu. kalau masalah ini misalnya dokter cari yang ada di depannya D kalau agama yang ada S eh, sarjana sarjana apa eh, sarjana apaan gitu ya <laughs> gitu atau LC gitu ya. itu identitas gak apa-apa tapi untuk berbangga-bangga tidak boleh kan itu. Tiba waktu sholat subuh, kita belum mandi junub, apa yang kita lakukan? Bentar dulu, tidak sholat atau sholat tanpa mandi. Ya, dua-duanya tidak. dua-duanya tidak. Karena pada waktu tersebut tidak ada tempat untuk mandi. Dia tayamum kalau tidak ada air, saya tayamum kamu suai dan tayyibah. Kalau nggak ada air, ya, kalau ada air dia ambil air itu cari tempat mandi, menjauh dari pandangan manu, manusia. Kalau tidak pakai basahan, ya, nah, demikian. Jadi nggak jangan dia nggak sholat dan jangan <laughs> juga dia sholat tanpa mandi. Bagaimana hukumnya memberikan infak sedekah yang disiarkan? Apakah termasuk itu Ya, Ya, sebenarnya nggak perlu disiarkan. Ya. Tapi di sana Ibn ada beberapa amalan ya yang penting untuk ditunjukkan untuk memancing orang supaya bersemangat. Ya, man sanna sunnatan hasanatan ya bil Islam falahu ajruha wa ajru man amila biha. Kadang-kadang amal itu perlu dinampakkan supaya dicontoh orang. Tapi tentunya tidak terus menerus. Nabi mencontohkan beberapa amalan, misalnya apa? Amal sholat taraweh, sholat malam. Nabi keluar tiga malam, setelah itu Nabi tinggalkan. Ya. Dan amal-amal yang lainnya, ya termasuk juga sedekah. Pernah terjadi pada zaman Nabi ada beberapa orang dari suku Tai datang dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Kalau melihatnya memulaslah, kira-kira demikian. Tapi ya, Mereka minta bantuan kepada Nabi. Tapi Nabi tidak punya apa-apa. Ya. Dan Nabi menyuruh para sahabat untuk bersedekah, tapi tidak ada yang tertarik untuk bersedekah. Lalu datanglah seorang ansor yang membawa segantang korban ya ke, apa namanya ke kita semangkuk korma dia berikan kepada orang itu kepada orang-orang dari suku Toyib tadi. Nah setelah itu orang-orang berbondong-bondong untuk memberikan bantuan. Maka Nabi mengatakan mantanna sunnatan hasanatan walahu ajruha wa ajru man amila biha eh, wa la yuqatu min ujurihim Jadi dia telah mencontohkan satu yang yang baik. Nah, Mari kita Tujuannya apa? Supaya memancing orang supaya bergairah untuk beramal. Adakah benar, benarkah kita Umar pernah mengurung anaknya ketika baru lahir dengan cara menguburnya hidup-hidup? Allah alam, mana nggak tahu riwayatnya. Apabila seorang beramal secara sembunyi-sembunyi dan ikhlas karena Allah, namun terbetik rasa bangga dalam hatinya bahwa dia lebih baik daripada pukulan dan pukulan, lebih taat, lebih bagus. Apakah amalan itu? Ini kena penyakit ujung, ya ujung. Ini penyakit yang bisa menggerogoti amal. Jadi kita harus waspada juga terhadap penyakit ujung tadi. Dan ujub ini adalah tangga, saluran untuk kiber. Ya. Kiber itu muncul dari ujub. Hakikat kiber merendahkan orang orang lain. Begitu setan menghiasnya dalam hati manusia. Kamu ditumbuhkan ujub. Ya, di dalam hatinya. Setelah itu apa? Dia tampil kepada manusia. Ya, bertemu dengan orang lain dan dia merasa lebih. Dia rendahkan orang orang lain orang lain pun yang sebenarnya mereka tidak ada dibandingkan itu sendiri. Merendahkan orang orang lain dan akhirnya akan nampak dari ucapannya dan dari tindak tanduknya. Wujud itu awalnya bisa disembunyikan, tapi ujungnya akan ke kelihatan. Nah demikian yang itu. dalam hadis dijelaskan jika kita berwudu di rumah dan sholat di masjid, maka pahalanya akan dihitung sebanyak langkah kaki yang kita ayunkan. Bagaimana seandainya jika kita sholat ke masjid naik kendaraan? Iya dihitung juga ya, dihitung juga bensinnya. <laughs> ia enggak ada amal yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apapun kebaikan yang kita kerjakan, ya, itu Allah tidak menyanyiakan. Ya, Allah tidak akan menyanyiakan. Hanya saja, ya, al jaza min amal. Ya, balasan itu tergantung dengan jenis amalnya. Semakin sulit amalnya, ya semakin besar pahalanya. Makanya yang berjalan dapat pahala, yang naik mobil dapat pahala, tapi pahalanya beda. Pahala yang jalan dengan pahala yang naik mobil. Yang naik mobil itu beda. satu berarti, yang itu tidak. <laughs> Dia semakin sulit, bukan menyulit Ya, bukan menyulit ya menyulit nyulitkan sendiri tidak bukan untuk jalan mundur ke belakang tidak lebih sulit daripada jalan ke depan jadi itu dianggap orang gila Artinya setiap amal, apapun amal yang antum lakukan dari kebaikan, itu ada pahalanya. Oleh karena itu jangan berkecil hati jika antum tidak naik kendaraan ke masjid. Dan jangan berkecil hati kalau rumahnya jauh dari masjid. Karena cuma tiap orang, tiap amalan ada pahala masing-masing. Yang jaraknya 10 meter dari masjid tidak sama seperti orang yang rumahnya jaraknya 10 meter, eh, 100 meter dari masjid. Demikian sebenarnya itu. Maka dari itu, sebagian sahabat ada yang mau pindah ke dekat masjid Nabawi. Nabi melarang. Ya, melarang mengatakan bahwa setiap langkah yang kamu ayunkan yang menaikkan ya satu pahal apa namanya satu derajat dan menghapus satu dosa. Apakah hadis ini sahih? sembilan dari sepuluh pintu rezeki adalah wirausaha. Allah Allah, di mana nih? Apa nih? Di mana hadisnya? Di mana bacanya? Jika demikian umat Islam tidak dianjurkan bekerja sebagai pegawai. Iya, Ya ada yang harus jadi pegawai. Karena kalau pedagang semua, siapa yang ngurus peraturannya? Siapa yang menjalankan apa namanya birokrasinya? Ada masing-masing orang ada tem tempatnya. Wa inna sahiyatum lasyadda. kita sudah termasuk musafir semenjak melangkahkan kaki meninggalkan rumah jika hendak safar. Sementara kita masih berada di daerah kita mungkin. Kalau ini masalah khilafiyah di antara para ulama, ya kapan seorang itu sudah bisa di, di apa namanya e, disebut musafir dan boleh memaksa salat? Ya, Sebagian ulama mengatakan jika dia sudah berangkat meninggalkan rumahnya hingga rumahnya tidak terlihat lagi. Ada yang mengatakan jika dia sudah lewat dari perbatasan kota. Ada yang mengatakan tiga parsa, tiga mil, apa tiga mil. Mereka berdasarkan mereka berdalil berdasarkan hadis Nabi yaitu hadis nabi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkasar salat ya ketika beliau berjalan tiga tiga mil. Ini batas waktu. Setelah itu dia baru boleh ya mengkasar salat. Wallahu a'lam. Ya belum ada dalil yang pasti yang membatasinya ya, secara jelas, secara kauli. Yang masih dari ya kita katakan perbuatan Nabi atau dari apa namanya dari definisi kapal itu sendiri. Ya kita katakan kuantitatif ya eh, pendapat yang yang kita pilih bahwa seorang boleh mengkata sholat semenjak dia keluar dari rumahnya dengan niat dapat wallahu a'lam. wira usaha, jadi pedagang, jadi tajir atau jadi pegawai. Ya, ya dua-duanya ada ancamannya. Artinya dua-duanya ada bahayanya. Ya, Nanti mengancam para tajir dan nanti juga mengancam para pegawai. Ya, jadi dua-duanya berisiko. Ya, jadi tajir, tajir namanya. Jadi pedagang juga berisiko, jadi pegawai juga berisiko. Bukan artinya wah kami pedagang lebih hebat, lebih tinggi daripada pegawai. Enggak. Kan? Wah kami pegawai lebih hebat daripada pedagang ya juga enggak. Kan? Nabi itu menyebutkan ada resiko pedagang, ada resiko pegawai. sholat malam niat dua rakaat karena ngantuk jadi tiga rakaat boleh nggak ditambah jadi empat rakaat <laughs> ya ini itu nih nitipin kalau antum sholat lupa antum niat dua rakaat yang dikerjakan tiga rakaat ya salam kemudian sujud sahwi ya selesai lah masalahnya Bagaimana hukumnya menerima angpau? Angpaunya Angpau dari orang Cina pada hari raya mereka. Angpau hadiah, ya uang di Harus merah, amplopnya merah. Isinya apa? Uang. Ini ada di buku larangan-larangan syariah. Coba antum baca di situ bab menerima hadiah dari orang kafir, dari orang musyrik. Coba antum baca di situ ada perinciannya juga. Kapan boleh menerima dan kapan tidak boleh. Coba baca di situ, Allah. Jadi anda rujuk penanya bu, uh, penanya pertanyaan ini ke buku uh, eh, Mausu'ah Manahi Syariah. Di situ ada jawabannya. Bab kalau nggak salah jilid ketiga ya bab menerima hadiah dari orang Eh, larangan menerima hadiah dari orang musyrik. Kira-kira begitulah judulnya. Ya, tapi di situ ada perinciannya coba untuk baca. Ya. Karena ini untuk jumlah yang kerja sama Cina bisa dari apa itu? Baik. Ustaz, seks itu kan fitrah untuk kebutuhan dasar manusia. Salah satu penyebab rusaknya rumah tangga adalah kurang terpenuhinya kebutuhan seks, baik yang datang dari suami atau istri. Pertanyaannya, apa hukumnya memodifikasi alat kelamin, baik suami atau istri, yang dilakukan oleh mengobatkan alternatif tapi bukan dukun? Ada <laughs> betul dulu Biasanya alternatif itu dukun. Biasanya. Walaupun tidak disebut dukun, kan gitu ya? Karena ada orang sekarang yang mau disebut dukun. Modifikasi ya kan? Yang natural aja lah. Allah a'lam. Baik, mungkin saja ini Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la